Karena mereka tidak mengharapkan balasan dari kebaikan tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada dua wanita Madian. Apalagi faedahnya Reza Butuhnya manusia pada naungan baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada seseorang pun di dunia ini yang sanggup untuk hidup tanpa bernaung. Apabila engkau merasa butuh kepada naungan dari panasnya terik matahari dunia, maka ketahuilah nanti di padang mahsyar matahari akan didekatkan sehingga akan lebih panas dan manusia lebih butuh naungan sedangkan di sana tidak ada lagi naungan kecuali naungan arusnya Allah Subhanahu wa taala yang hanya akan diberikan kepada tujuh golongan maka butuhnya kita pada naungan di dunia ini hendaknya memberikan pelajaran kalau kita juga nanti butuh di akhirat pada naungan Allah Subhanahu wa taala apalagi Khalid seorang hamba itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran zati, butuh pada Allah Subhanahu wa taala dengan kebutuhan yang sempurna, tidak pernah bisa sekejap mata pun lepas dan tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dan doa ini ya ikhwan Dipahami Sisi doa ini adalah doa dengan lisan keadaan Karena dalam doa ini tidak ada sigoh permintaan Tidak ada sigoh doa Tapi melainkan sigoh ikhbar Doa ini dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala sebagai doa bilisanil hal berdoa dengan lisan keadaan karena doa ini sigohnya konteksnya bukan permintaan dan juga bukan tolap melainkan mimba bil ikhbar dengan sigoh berita ya Allah aku butuh kepadamu berbeda dengan doa-doa yang lain doa-doa yang lain tuh ya Allah aku minta ini, ya Allah turunkanlah, ya Allah bantulah, ya Allah berilah. Itu doa. Tapi di sini khabar. Ya Allah, aku fakir kepada pemberianmu berupa kebaikan. Maka ini namanya doa bilisan ilham. Berdoa meminta kepada Allah dengan mengadukan keadaan. Tidak dengan cara menyebut permintaan dan permohonan. Jadi kemarin penjelasannya kurang. Al-Imam As-Sa'di penjelasan saya kurang dalam menjelaskan ucapannya Al-Imam As-Sa'di wa su'alun minhu bihalihi. Ini adalah permohonan dengan keadaan yaitu karena Nabi Musa tidak minta melainkan memberitahu ya Allah aku butuh apa yang kamu butuhkan? Pokoknya aku butuh. Itu namanya su'alun bilisanil hal karena orang itu punya dua lisan. Punya dua lidah, lidah ucapan dan lidah perbuatan. lidah ucapan dan lidah perbuatan. Perbuatan itu juga bisa memberikan informasi, bisa memberitahu sebagaimana ucapan juga memberitahu Ini sebagai tambahan penjelasan dari pelajaran yang kemarin bahwasanya Nabi Musa di sini berdoa dengan lisanul hal. Dengan lidah keadaan bukan dengan lidah ucapan. Karena di sini Nabi Musa tidak memohon, tidak mem, tidak ada fiil amr di sini tidak ada fi'lud doa di sini melainkan dengan bab dengan khabar, dengan memberitakan. Memberitakan keadaanmu seperti itu. Seperti orang yang minta minum, ada yang bilang saya minta minum, ada yang bilang lihat tenggorokanku kering nggak bisa ngomong nah itu nah itu namanya dia dengan lisan keadaannya dengan keadaan dia memberitahu bahwasanya dia itu butuh minum bisa membedakan antara lisan keadaan dengan lisan ucapan paham Lek? agak maju ke depan Lek jangan biarkan kosong Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim Faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin Setelah setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam membantu wanita Madian tersebut dan beliau pergi balik ke tempat semula dan akhirnya wanita Madian pun segera pulang ke rumah dan memberitahu ke ayahnya karena ayahnya kaget biasanya pulang nggak jam segini biasanya pulangnya telat kok ini cepat pulangnya ada apa maka mereka berdua pun memberitahu ayahnya bahwasannya tadi dibantu oleh seorang laki-laki asing maka ayahnya pun ingin membalas kebaikan Nabi Musa sehingga menyuruh salah satu dari putrinya untuk balik lagi panas-panas untuk memanggil Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala fajaathu. Jadi di sana ada takdir yang tersembunyi. Ada kalimat yang tersembunyi yang sudah maklum, yang sudah dipahami maka akhirnya salah seorang di antara wanita tadi mendatangi Musa. Dan dia berjalan di atas berjalan dengan penuh rasa malu, tamshi al istihya. Jar majrur di sini al istihya bisa mutalik ke tamshi, bisa mutalik ke kolat, Tergantung wakofnya. Kalau yang membaca fajaat ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi, maka mutalik dengan qalat. Dia berkata dengan penuh rasa malu. Tapi kalau wakafnya itu fajaat ihdahuma tamshi ala istihya' Qalat inna abi maka alastihya mutalik dengan tamshi menjelaskan menerangkan perbuatan jalannya dia berjalan dengan penuh rasa malu jadi bisa dua-dua bisa muta'alik dengan tamshi bisa muta'alik dengan kolat tapi yang masyhur adalah muta'alik dengan tamshi menjelaskan bahwasannya berjalannya penuh dengan rasa malu dan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai lambang dari kesucian wanita ini bahwasannya termasuk sifatnya yang paling abros sifatnya yang paling nampak adalah rasa malu yang sangat besar sehingga sampai sifat jalannya saja diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ala daikil kisah padahal sangat padatnya kisah yang harus disebutkan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana cara berjalan wanita ini. Maka salah satu dari keduanya mendatangi Nabi Musa berjalan di atas penuh rasa malu, dengan penuh rasa malu. Lalu ia pun mengatakan, sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk membalasmu upah apa yang sudah engkau berikan kepada kami berupa air minum. Akhirnya Nabi Musa memenuhi jawaban ini dan diceritakan dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya Nabi Musa awalnya berjalan di belakang wanita tersebut karena Nabi Musa nggak tahu rumahnya. Wanita tersebut yang berjalan di depan beliau. Akhirnya karena wanita ketika berjalan di depan dipandang dari belakang. Ini sebagai fitnah, akhirnya Nabi Musa pindah ke depan. Yes, kamu di belakang aja aku yang depan. Nanti kalau belok kanan tolong dikasih tahu, dikasih isyarat, beloknya kanan, beloknya ngiri bilang ngiri. Karena kalau Nabi Musa di belakangnya, Nabi Musa lihat tubuhnya, melihat gerak-geriknya dan ini fitnah. Maka wallahu alam para mufassirin menyebutkan bahwasannya awalnya wanita ini berjalan di depan Nabi Musa untuk menunjuki jalan kemudian dipindah ke belakang Sebagaimana yang dulu pernah kita lewati dalam pelajaran apa bosnya laki-laki itu kalau berjalan itu di depannya wanita? Dalam hadis efek dalam pelajaran Ramadan. Alhamdulillah ya ikhwan kita enggak meras enggak sadar kalau ternyata kita di masjid kita ini sudah sekitar 6 6 kali Ramadan. Di setiap Ramadan kita buka pelajaran baru ini sudah diupload oleh admin di Telegram. Mulai dari 2018 baca Maktal Syekh Jamil Rahman, kemudian 2019 tafsir surat Al-Fatihah, 2020 tafsir ayat kursi, 2021 kisah taubatnya Ka'ab bin Malik, 2022 hadis ifak 2023 kisah Nabi Musa kemarin dengan Khadir dan ini Ramadan 1445 ini kita membaca kisah wanita Madian. Falamma ja'ahu tatkala Nabi Musa mendatangi ayahnya ja'ahu hu kembali kepada abi Nabi Musa mendatangi ayahnya wanita ini Waqasa alaihi al dan Nabi Musa menceritakan kepada seorang laki-laki tua yang soleh tadi kisah-kisah beliau mulai dari awal tinggal di istananya Fir'aun kemudian lari maka qala la takhaf maka ayah wanita tadi mengatakan la takhaf janganlah engkau takut sudah jangan takut lagi. Najauta minal qaumid dzalimin, sesungguhnya engkau telah selamat terbebas dari orang-orang dari kejaran orang-orang zalim. Tentang ayah wanita ini diperselisihkan oleh para mufassirin. Jumhur mengatakan bahwasannya beliau adalah Nabi Syuaib. Tapi pendapat yang rojih beliau bukanlah Nabi Syuaib karena jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa cukup jauh. Yang jelas ini adalah seorang yang soleh dari negeri Madian dan bukan Nabi Shu'aib. Memang benar Nabi Shu'aib juga diutus ke, ke negeri Madian tapi itu lain. Itu dulu jauh jaraknya antara Nabi Shu'aib dengan Nabi Musa. Dan dua wanita ini juga disebutkan oleh para mufasirin namanya adalah Laya dan Sofuro. Tapi nggak ada dalilnya. Itu hanya disebutkan oleh para mufasirin bahwasanya Dua wanita ini namanya satunya Layya dan satunya Sofuro. Dan yang masyhur yang menjadi istri Nabi Musa adalah Sofuro. Tapi wallahu alam ini semua nggak ada dalilnya. Qala qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala Falam yazal fi hadhil halati da'iyan rabbahu mutamalliqan maka senantiasa Nabi Musa dalam kondisi kelaparan dan dalam kondisi kelelahan beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mutamalliko dalam keadaan merendah dan mengharap tamallako itu merengek meminta terus merengek kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kebaikan untuk diturunkan kepada beliau Wa ammal mar'atan adapun dua wanita yang sudah dibantu pada habata ila abihima. Keduanya pun pulang ke ayahnya wa akhbaratahu bima jaro dan memberitahu ayahnya dengan apa yang terjadi. Fa arsala abuhuma ihdahuma ila Musa. Maka akhirnya ayahnya pun mengutus salah seorang di antara mereka berdua untuk kembali kepada Nabi Musa. Faja'athu tamshi ala istihya maka salah satu dari wanita tadi pun datang kepada Nabi Musa dengan penuh rasa malu. Ini sampai ada bukunya khusus, bukunya judulnya Tamshi ala istihya. Membahas tentang rasa malu. Disebutkan bahwasannya di situ Al-Imam Ibnu Sirin saking pemalunya beliau dan saking ifahnya beliau kepada wanita sampai lihat wanita dalam mimpi lo menjamkan mata. Mimpi lihat wanita loh, dalam mimpi loh menjamkan mata. Kata Ibnu Sirin, aku tidak pernah mendatangi wanita selain ini, si umiknya Muhammad, selain istriku ini. Baik dalam kondisi sadar maupun dalam kondisi mimpi. Mimpi loh, nggak pernah mimpi sama orang lain. Bahkan pernah mimpi ketemu wanita lain loh, pejamkan mata. Saking ifahnya Ibnu Sirin. Saking pemalunya Ibnu Sirin. Kata sebagian ulama, andai Sifat ifahnya Ibnu Sirin yang dalam mimpi itu saja punya kita. Andai kita diberi sifat malunya Ibnu Sirin yang dalam mimpi itu aja, enggak usah sifatnya Ibnu Sirin dalam sadar nggak usah kejauhan kebanyakan. Andai kita punya rasa malunya Ibnu Sirin dalam mimpi itu sudah cukup. Karena saking pemalunya beliau itu disebutkan dalam buku di situ Tamsyi al Wahada hadza yadullu ala karami unsuriha wa khuluqihal hasan. Sifat ini tamsyi al ini adalah menunjukkan terhadap kemuliaan tabiat unsur unsur wanita tersebut tabiat asal komposisinya memang ini wanita bagus memang ini adalah wanita berkelas wa al hasan dan menunjukkan tentang perangainya yang bagus. Khuluq akhlak. Kalau huluk fisik, kalau khuluq perangai. Fa innal haya'a al akhlaqil fadilah. Karena sesungguhnya rasa malu adalah termasuk perangai-perangai yang mulia, yang utama. Wa khususan bin nisa terlebih terlebih dalam terlebih bagi seorang wanita, terlebih bagi para wanita. Rasa malu itu bagus baik bagi laki-laki maupun perempuan, tapi dalam perempuan lebih ditekankan lagi karena mereka lebih butuh untuk memiliki sifat malu ini. Wa yadullu ala anna Musa alaihissalam lam yakun fima fa'alahu minasaki lahuma bimanzilatil ajiri wal khadimi alladzi la yustahya minhu adatan. Dan ayat tamshi al istihya juga menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tidaklah beliau dalam apa yang sudah beliau lakukan berupa membantu memberikan air kepada keduanya beliaulah beliau bukanlah seperti seorang pekerja dan pembantu yang secara biasanya tidak disegani la yustahya minhu tidak disegani Maknanya, maknanya Nabi Musa membantu dalam keadaan sangat mulia. Kalau seandainya yang membantu itu adalah pembantu atau pekerja, ini nggak seberapa disegani. Tapi Nabi Musa sangat disegani. Wa inna ma huwa azizun nafas. Nabi Musa sangat terhormat sekali jiwa beliau. Ra'at min husni khuluqihi wa makarimi akhlaqihi ma'au al haya aminu. Wanita itu melihat dari Nabi Musa berupa bagusnya perangai dan bagusnya dan mulianya akhlak beliau apa-apa yang mengharuskan, apa-apa yang mendorong baginya untuk merasa malu kepada Nabi Musa. Jadi wanita ini memang sangat pemalu. Terlebih yang dihadapi juga bukan laki-laki biasa melainkan laki-laki yang sangat cool, yang sangat keren, yang sangat menjaga iffah. Semakin berwibawa seorang laki-laki, semakin wanita itu segan. Demikian juga semakin berwibawa wanita itu, maka laki-laki juga semakin segan. Sama-sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika adna ayyurafna fala yudain. Wanita-wanita muslimat disuruh untuk berjilbab supaya dikenali dan disegani. Tapi kalau wanita murahan, laki-laki juga nggak segan. Laki-laki murahan juga para wanita itu nggak segan. Tapi kalau laki-laki terhormat, wanita itu mau ngajak bicara itu tambah nggak berani lagi. Wanita yang terhormat, laki-laki juga mau menggodanya juga pikir-pikir dua kali. Itulah termasuk manfaat dari ifah kehormatan dan menjaga martabat. Qalat lahu wanita tadi juga mengatakan, "In abi," wanita tadi mengatakan, "Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk membalasmu upah apa yang sudah kau berikan kepada kami." Ai lalimanin alaika. Nabi eh ayah memanggil kamu bukan untuk mengungkit atau memberikan kebaikan kepada kamu bukan tapi untuk membalas la nin man itu artinya untuk memberikan kebaikan secara awal itu namanya manun bukan untuk memberimu pertama kali tapi untuk membalas ayah memanggilmu bukan untuk berbuat baik kepada kamu tapi membalas kebaikanmu bal antal ladzi ibtadana ibtada'tana tanabil ihsan bahkan kaulah yang telah memulai kami dengan memberikan kebaikan Wa ma qasduhu an yukafi'aka ala ihsanika. Hanya saja ayah ingin membalas yang sekufu, yang setimpal terhadap perbuatan baikmu. Hanya beberapa timba air saja membekas di hati orang yang baik yang bersyukur. Seperti dikatakan, kamu memberi makan anjing saja tiga hari, dia akan mengenalmu. Tapi kalau memberi makan orang bertahun-tahun tiga hari bisa saja lupa. Orang kalau baik dan memiliki jiwa yang mulia, dia kalau diperbuati baik kepada dia, dibaiki, dia akan sangat membekas dan akan sangat mengingat. Ini beberapa timba air saja sangat membekas di hati mereka, sangat mengena sangat berkesan di hati mereka karena mereka adalah orang-orang baik. Tapi kalau orang-orang jelek, kamu buyur, kamu rendam dia dalam kebaikan pun dia nggak merasa basah olehnya. Orang baik ketika kamu perciki kebaikan, beberapa percik saja, beberapa percikan saja, dia akan merasa kebasahan. Sedangkan orang jelek, kamu rendam di dalam kebaikan pun dia tetap menganggap dirinya kering. Wa anta idza akramtal karima malaktahu wa in akramtal laima tamarrada. Fa'ajabaha Musa, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam memenuhi panggilan tersebut. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas, tatkala Nabi Musa mendatangi ayah dari wanita tersebut dan menceritakan kepadanya beberapa kisah-kisah dari kehidupan beliau, min ibtida'i sabab al-mujibi liharabih ila an wasala ilai mulai dari kisah sebab yang mendorong dia sampai harus lari dari Mesir sampai huru hara di perjalanan dan bagaimana bisa sampai ke rumah tersebut akhirnya ayah dari wanita tadi pun menjawab qala lahu musakkinan rawahu jabiron kolbahu berkata demi untuk menenangkan rasa takutnya dan demi melengkapi hatinya jabiran kolbahu membantu hatinya supaya enggak takut apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi la jangan takut najau taminal qaumid dzalimin kau telah selamat dan telah dijauhkan dari orang-orang dolim Ai liyadhab khaufuka wara'uk supaya rasa takutmu dan rasa khawatirmu hilang. Fa innallaha najjaka minhum karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanmu dari mereka. Haitsu wasalta ila hadzal mahalli di mana engkau telah sampai ke tempat ini alladzi laisa lahum alaihi sultanun yang tempat ini orang-orangnya Firaun sudah enggak punya lagi kekuasaan di negeri ini di negeri Madian. Ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam setelah beliau berbuat kebaikan, akhirnya beliau mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, diundang ke rumah, dijamu, mendapatkan perlindungan, mendapatkan rasa aman, mendapatkan iwa, naungan dan akhirnya nanti mendapatkan pekerjaan dan juga teman hidup, pendamping hidup berupa istri. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Di antaranya adalah kebaikan yang telah kau beri meski sudah kau tinggal pergi balasannya pasti akan tetap kembali Nabi Musa sudah pergi sudah enggak harap-harap lagi sudah enggak mengharap lagi balasan tapi yang namanya kebaikan ya ikhwan balasannya tetap akan mengejar kebaikan yang telah kau beri meski sudah kau tinggal pergi balasannya pasti akan tetap kembali faja'athu kamu dimanapun akan dikejar oleh balasan kebaikan yang pernah kamu lakukan man amila sholihan fali nafsi barang siapa yang beramal baik maka akan kembali kepada dirinya sendiri faja'athu balik tetepan tetap balik padahal Nabi Musa sudah enggak mengharap setelah melakukan kebaikan, Nabi Musa pergi balik lagi ke tempat asal beliau. Tapi namanya kebaikan ya kawan, tetap akan datang. Balasan kebaikan tetap akan kembali. Maka janganlah pernah menyepelekan berbuat baik. Balasannya pasti akan kembali kepada dirimu sendiri. Syaratnya ikhlas. Faedah yang kedua dari ayat ini adalah balasan kebaikan tidak akan pernah salah alamat. Ia akan tetap mencarimu dimanapun kamu berada dan sampai kapanpun kebaikan akan tetap menemukanmu. Kebaik balasan kebaikan tidak akan pernah salah alamat. Kalau kamu di sini ya kebaikannya akan balik ke sini. Kalau kamu di tempat sana ya kebaikannya juga akan mencarimu ke sana. Gak akan pernah salah alamat. Allah Subhanahu wa taala di dalam mengirimkan pahala Makanya ya ikhwan tetaplah berjuang Yang menjadi guru tetap berjuang Mengajarkan kebaikan Yang membantu dakwah ini dengan hartanya Tetaplah berbuat baik Yang membantu dakwah ini dengan tenaganya Yang membantu dakwah ini dengan doanya Masing-masing akan mendapatkan slip gaji dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan gak akan pernah tertukar yang yang kerjanya berat akan mendapatkan gaji mahal, yang kerjanya sedikit juga akan mendapatkan gaji dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pekerjaanmu, sesuai dengan kebaikanmu. Allah nggak akan salah dalam mengirimkan gaji. Maka kebalasan kebaikan tidak akan pernah salah alamat. Ia akan tetap mencarimu dimanapun kamu berada dan sampai kapanpun kebaikan akan terus mencarimu balasan kebaikan tadi. Nabi Musa sudah di bawah tempat yang teduh menjauh tetap dicari tetap didatangi dan juga ayat ini sebagai pelajaran bahwasanya balasan kebaikan itu ada yang di segerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang ditunda. Di sini kebetulan adalah balasan kebaikan yang disegerakan. Karena menggunakan fa, fajaatu cepat langsung didatangi. Seorang mukmin kebaikannya nggak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang langsung dibalas kontan ada yang ditunda, ada yang dibalas dua-duanya dibalas di dunia dan juga dibalas di akhirat. Dan hendaknya seorang mukmin mengharap, mengharap balasan kebaikannya itu di akhirat, jangan mengharap balasannya di dunia. Sebagaimana pelajaran dalam Fathul Majid. Ada orang itu melakukan kebaikan ikhlas, tulus, ingin baik, ingin wajah Allah, tapi dia cuma mengharap balasannya sekedar di dunia, hanya ingin hidup damai, hidup baik, hidup tentram, anak-anaknya sehat, dia sehat, dia nggak berharap akhirat, maka nanti di akhirat juga nggak dapat bagian. Amin rabbana atina fid dunya wa malahu fil min Kamu kalau mengharap dunia, akhirat gak dapat. Tapi kalau mengharap akhirat, dunia akhirat dapat. Lah itu enaknya. Maka na yuridu harsal akhirati najid lahu bi harsi. Wa man kana yuridu harsad dunya nuti minha. Wa ma lahu bil akhirat min nasib. Nabi Musa ketika mengharap dari perbuatan baik beliau akhirat, dunianya dapat, akhiratnya juga kena. Tapi kalau orang melakukan kebaikan mengharapkan balasan dunia saja cuma dapat dunia, akhirat gak dapat. Ayatnya tadi, man kana yuridu harsal akhirati nasid lahu fi harzi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha yang mengharapkan akhirat akan dapat akan kena dua-duanya akhirat dapat dunia dapat yang mengharapkan dunia saja akhirat nggak kena maka balasan kebaikan itu ada yang disegerakan oleh Allah ada yang ditangguhkan Di dalam ayat ini terdapat isyarah pelajaran tentang sifat dari sifat wanita madian berikutnya. Ini sifat yang keberapa? Hmm? Yang kesembilan yaitu sifat asidku kejujuran di dalam memberitakan suatu perkara di mana wanita ini jujur kepada ayahnya kenapa nak kamu kok pulangnya cepat kalau wanita nakal dia kan bilang, oh pak tadi nggak ada orang, makanya kami cepat. Akhirnya dia pun buru-buru untuk istirahat. Tapi kalau bilang tadi dibantu orang, pasti nanti resikonya akan disuruh balik lagi untuk manggil. Kalau wanita nakal, wanita nggak jujur bilang, kenapa nak kok pulangnya cepat? Oh, nggak tahu pak tadi sepi sumurnya, makanya pulang cepat. Woi, oh, selesai. Tapi kalau bilang tadi dibantu orang, ayahnya akan tanya, orang siapa? Kok sampai bantu? Panggil. Ini menunjukkan jujur. Jujur di dalam berita. Ketika memanggil Nabi Musa juga jujur. Ayah manggil kamu. Ini wanita yang baik ya. Kalau kamu punya istri wanita yang gak jujur, waduh remuk. Bilangnya gak punya utang, bilangnya gak punya masalah, bilangnya tadi ngambil uang segini, ternyata gak jujur. Ini repot. Maka carilah wanita yang jujur, jadilah wanita itu yang jujur. Wahai para akhwat karena kalau rumah tangga itu kalau laki-laki tidak -laki jujur mungkin masih mending ya kok enak laki-laki kok boleh nggak jujur ya memang hadisnya seperti itu gimana termasuk dusta yang dibolehkan adalah dustanya seorang laki-laki kepada istri demi menjaga rumah tangganya tapi kalau istri nggak jujur waduh repot selingkuh hubungan dengan laki-laki lain menyimpan nomor laki-laki lain ini repot nggak boleh nah ini termasuk hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala wanita harus jujur kepada laki-laki tapi laki-laki nggak harus jujur kepada wanita kok gak adil wah cok ngomong gak adil ini memang dari sananya gitu maka cari wanita yang jujur harus jujur jadi wanita itu kalau kata anak-anak asrama wah ini di, di pelajaran ini keburukan-keburukan wanita kebongkar semua katanya. Siapa yang bilang gitu? <laughs> Kalau kata anak-anak laki-laki, ini ah, ini nah, dengarkan wanita-wanita. Keburukan-keburukannya dibongkar di sini semua kan. Kalau jawabannya mereka apa? Laung Nabi Musanya nggak ada. Kan? <laughs> Kapok kalian dikatakan nggak ada Nabi Musanya. Para wanita kalian katakan apa? Keburukannya di, sedang dibongkar, mereka jawab balas. Nabi Musanya nggak ada. Gak ada laki-laki yang bagus. Nah, itu kata mereka. Maka ini adalah sifat asyidq fil ikhbar di dalam memberitakan. Di dalam ayat ini juga terdapat sifat berikutnya dari sifat-sifat wanita Madian yang terpuji yaitu syiddatut ta'ah sangat penurut sekali Wah ini istimewa kalau wanita itu penurut sangat istimewa sekali. Bahkan itu kunci kebahagiaan di wanita nurut. Ini diambil dari mana? Nurutnya mereka, nurutnya wanita Madian diambil dari mana? Dari panas-panas disuruh balik mau. Mereka akan capek, mereka akan lelah, setelah menggembala kambing di terik matahari. Tapi sama ayahnya, ayah yang sudah tua renta, yang sudah nggak bisa bekerja, wes demprok di rumah, udah nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi ketika nyuruh anaknya ditaati, ini menunjukkan anak yang sangat nurut sekali. Kalau ada anak laki-laki kayak gini, ayahnya sudah nggak kuat apa-apa, nyuruh, Iso-iso ayahnya diancam, bapaknya diancam. Kon kok ngongkon nih, senggel boh, nah, tarung boh, Ayo, ini anak durhaka. Gak boleh seperti itu, Ikhwan. Siapa sih biasanya ngajak gelut bapak itu? Wah, gak layak. Wanita juga seperti itu, ayahnya kadang dimarahi. Itu ayah yang masih kuat. Dah neon yang dua bapak sing wis lumpuh, sing wis gak iso lapo-lapo. Paling disele di jaba ngono ya, paling digenjong terus disele jaba ngono. Ya. Ini anak elek. Maka ini menunjukkan sangat penurutnya mereka kepada orang tua yang sudah lemah, yang sudah nggak bisa apa-apa, tapi nyuruh langsung dilaksanakan. Ini adalah sifat yang sangat istimewa. Bahkan itu bisa jadi paling utama dari seluruh sifat. Kamu kalau punya wanita jelek, sifatnya jelek, semuanya jelek, asal nurut, isi orang harapan diperbaiki. Tapi kalau punya sifat wanita yang sifatnya bagus gini gini gini, tapi kalau nggak nurut, eh, jangan harap bisa diperbaiki lagi. Karena wanita itu lemah, yang seharusnya dia itu nurut kepada para laki-laki. Justru dari lemahnya mereka itu memang dibuat oleh Allah supaya nurut kepada laki-laki. Mereka dibuat lemah itu untuk diatur. Mereka dibuat kurang itu karena untuk disempurnakan. Mereka dibuat cacat, dibuat jelek perilakunya itu karena memang untuk diperbaiki. Lah kalau ada tempat atau objek yang sudah nggak bisa diperbaiki, nggak bisa nurut, buat apa terusan? Maka syiddatut ta'ah, betapa penurutnya mereka karena harus mentaati ayah yang sudah tua renta yang sudah nggak bisa bekerja sudah nggak punya kekuatan apa-apa Nanti juga akan kita lewati di antara faedah dari ayat-ayat ini adalah kuatnya kiyadah, kuatnya kepemimpinan seorang laki-laki. Baik itu sebagai ayah maupun sebagai suami. Walaupun kamu sudah nggak menghasilkan apa-apa, wis lumpuh, wis sakit di atas ranjang, nggak bisa kemana-mana. Tapi selama kamu masih statusmu suami, statusmu masih ayah, kamu itu masih punya hak untuk ditaati dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung hak itu. Maka jangan remehkan ayahmu yang sudah lemah, mentang-mentang dia sedang nggak bisa bekerja, sedang nggak menghasilkan duit, kemudian kamu sebagai anak bisa seenaknya sendiri, nggak taat kepadanya, suamimu yang sudah lemah, mentang-mentang dia nggak bisa ngasih kamu duit terus nggak kamu taati gitu, nggak gitu. Konsep dari Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep dari Allah itu laki-laki tetap ditaati, laki-laki tetap menjadi raja walaupun dalam kondisi yang separah apapun. Kata mungsuh wanita nakal, anak laki-laki gak iso menghasilkan duit, wah ya wis ditinggal gombrek, awakmu ya, lanang bumbrek. Gak ada duit, gak iso lapo-lapo. Dibuai. Tapi nggak gitu ya, kawan. Konsep Islam tidak seperti itu. Di sini tetap dihargai, walaupun ayahnya sudah tua renta, dan tetap ditaati perintahnya tetap dijalankan saat itu juga nyuruh panggil panggil berangkat berangkat itulah wanita yang baik baik sebagai istri maupun sebagai anak ayahmu yang lemah tetap taati jangan ketika ayahmu kuat kamu takut pas ayahmu sakit kamu nggak takut wah nggak boleh tetap ayahmu dalam kondisi apa apa tetap ayahmu itu tetap adalah tuanmu yang harus kamu taati, orang tua dan suami. Dua itu nggak bisa lepas. Maka tadi sifat yang keberapa? Sembilan, sepuluh. Sekarang sifat yang ke sebelas. Dalam ayat ini juga terdapat sifat berikutnya dari sifat-sifat wanita madian adalah sifatul amanah, sifat amanah. Diambil dari mana? Diambil dari ayahnya gak mungkin mengutus dia sendirian untuk memanggil laki-laki asing kalau bukan seorang wanita yang amanah. Seorang ayah yang soleh tidak akan membiarkan anak wanitanya untuk mendatangi laki-laki asing. Kalau enggak anak yang amanah dan laki-laki yang amanah juga. Ini amanahnya ini terhasilkan dari dua belah pihak. Lihat ya kawan. Faja'atu ihdahuma. Ayahnya memasrahkan manggil ini tidak nyuruh dua-duanya berangkat bersama enggak, tapi salah satunya saja. Menunjukkan yang diutus ini sudah mendapatkan amanah, sudah dipercaya oleh ayahnya bahwasanya dia adalah wanita yang baik, wanita yang amanah, wanita yang memiliki diana. Sehingga dipasrai dan diserai untuk mendatangi laki-laki asing nah ini kalau nggak wanita amanah ya maren. Anakmu kamu lepas untuk mendatangi laki-laki gitu. Wah, ya hilang, nggak pulang, nggak balik. Maka ini juga amanahnya dari dua belah pihak. Dari dari wanita juga amanah dan sang ayah juga mengutus dia untuk menemui laki-laki karena tahu laki-lakinya juga amanah. Pada asalnya wanita itu atau laki-laki itu nggak ada yang dipercaya untuk berurusan kepada lawan jenis itu nggak ada yang bisa dipercaya. Tapi dalam kondisi seperti ini karena ayahnya tahu dari sifat-sifat laki-laki tadi, dari sifat-sifatnya Nabi Musa yang baik dan tahu anaknya juga adalah anak yang nurut, maka beliau terpaksa mengutus anaknya untuk mendatangi Nabi Musa karena beliau karena laki-laki ini sendiri nggak bisa maka mau nggak mau harus nyuruh anaknya karena itu kawan ayat ini juga sebagai pelajaran bahwasannya bolehnya pembicaraan laki-laki dan perempuan itu disyaratkan aman dari fitnah dari dua belah pihak dari laki-lakinya juga aman dari wanita dari wanitanya juga aman kalau salah satunya saja yang aman nggak boleh kamu ngajak bicara wanita, iya kamu gak punya syahwat misalnya ke dia, tapi dia seneng kamu, gak boleh. Atau wanita tadi gak punya syahwat ke kamu, gak seneng kamu, gak ada perasaan apa apa ke kamu, tapi kamu seneng dia, kamu terfitnah dengan dia, juga gak boleh. Maka syarat pembicaraan laki-laki dan wanita ini aman dari fitnah dari kedua belah pihak. Seandainya ada ba'duhuma iftada nabi ba'din sebagian terfitnah dengan sebagian yang lain, maka nggak boleh. Nah dari sini bisa kita ambil istidlal bahwasanya Nabi Musa sudah jelas amanah dan wanita ini juga amanah. Karena itulah diutus oleh ayahnya untuk menemui Nabi Musa karena tahu laki-lakinya juga amanah, wanitanya juga amanah sehingga kejadian ini aman dari fitnah dan benar memang aman dari fitnah. Kedua-duanya nggak terfitnah dengan yang lain. Kedua-duanya masing-masing tidak terfitnah dengan yang lain. Itu ya kawan, syarat bolehnya laki-laki berbicara atau berinteraksi dengan wanita, syarat-syaratnya adalah aman dari fitnah dari kedua belah pihak. Kalau salah satunya ada yang merasa terfitnah dengan yang lain nggak boleh. Nah itu tahunya dari mana ya dari indikasi, dari dari indikasi, dari ciri-ciri, dari keadaan, faktor-faktor yang lain. Maka ini adalah sifat wanita madian, wanita yang amanah sehingga mendapatkan amanah mendapatkan mandat dari ayahnya untuk memanggil seorang laki-laki. Kalau enggak, kalau ini adalah wanita yang nakal, ini adalah wanita yang mental, wah, manggil suruh manggil laki-laki ya hilang. Apalagi manggilnya ke sepi-sepi. Zaman sekarang gitu terus, tolong panggilkan si laki-laki di gubuk sana. Wah, berani sampai kayak gitu. Anak perempuannya disuruh kayak gitu. Kalau nggak benar-benar tahu keadaan aman betul. Mana berani? Maka ini menunjukkan kondisinya benar-benar aman, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak wanita. Makanya saya ambil istidlal bahwasanya ini adalah wanita yang amanah. Karena seandainya kalau amanah ini hanya dari pihak laki-laki nggak boleh bagi ayahnya untuk mengutus. Sang anak memanggil laki-laki. Tidak ada seorang ayah yang ingin membiarkan anaknya larut di dalam keburukan bersama laki-laki asing kecuali ayah yang yang buruk. Berarti sifat yang keberapa? Berikutnya sifat yang paling abros, sifat yang paling gamblang karena mansusun alaiha dinas oleh ayat adalah sifat malu. Sifat pemalu yang sangat kuat dari wanita Madian ini. Ini adalah sifat yang paling abros. Karena sifat-sifat yang lain adalah sifat yang mustambatoh, sifat yang diambil kesimpulan. Adapun sifat malu ini mansusoh dinas dibunyikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang keberapa ya? Sifat yang ke-12 dan ini sifat yang paling gamblang karena mansus dinas. Adapun sifat-sifat yang lain hanyalah mustambatoh, istimbat. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bahwasanya mereka berjalan bahwasanya si wanita ini berjalan alas stihya. Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan mustahiyatan wanita ini dalam keadaan malu gitu enggak, tapi alas stihya. Seakan-akan rasa malu ini adalah tunggangan bagi wanita ini dan seakan-akan sifat malu ini menyelimuti seluruh dan sekujur tubuhnya, berjalan di atas sepatu rasa malu. Tahulah bagaimana jalannya wanita yang malu-malu. Kayak iya, kayak enggak, iya apa enggak, iya, iya itu. Itu namanya rasa malu. Tamsi ala stihya. Mau mau manggil Nabi Musa itu lo kayak maju mundur maju mundur. Itu namanya tamsi ala stihya. Dan sifat malu ini adalah sifat yang sangat terpuji, terkhusus bagi para wanita Dan karena sifat ini sudah sering disebutkan, maka cukup kita sampaikan hanya seperti itu saja, Enggak perlu kita bahas panjang lebar mengenai sifat malu ini. Cukup tadi saya sebutkan dari Athar Ibnu Sirin. Bagaimana pemalunya beliau sampai dalam mimpi saja lihat wanita beliau malu dan menutupi mata beliau. Ini dalam mimpi, bagaimana dalam asli? Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya ucapan qalat inna abi ini menunjukkan sifatnya yang berikutnya ya sifat yang berikutnya bahwasanya dia bukanlah wanita yang penggoda. Dia bukanlah wanita yang fatanah. Bukan wanita perayu. Bukan wanita yang tukang memfitnah tukang menebar fitnah, tukang menebar pesona enggak. Kenapa lihat dari pembicaraan dia, dia manggilnya itu menisbahkan dan menyandarkan undangannya itu dari ayah. Kalau ini wanita penggoda, apa bilangnya mereka coba? Eh mas, sini, ikut aku. Nah itu, itu wanita penggoda. Bedanya antara wanita afifat wanita yang memiliki ifah dengan wanita penggoda kalau wanita yang afifat mereka mengundang mereka mengajak laki-laki lain dengan menisbahkan kepada ayahnya inna abi qalat inna abi langsung menyandarkan undangannya kepada ayah yang manggil itu ayah bukan saya kalau ini adalah wanita penggoda Mas, ayo mas ke rumah. Lah, kalimat ke rumah ini bingung dong. Ke rumah ini maksudnya piye dong, ke rumah ini. Oh maksudnya ayah manggil. Nah gitu kan jelas. Ini ndak langsung dari awal. Qalat inna abi. Dikatakan oleh para ulama. Ini termasuk kata Imam Ibnu Katsir. Ini termasuk adabnya, etikanya dalam mengajak bicara laki-laki. Hendaknya ngajak bicara laki-laki itu dengan kata-kata yang jelas. Jangan kata-kata yang remang. Karena laki-laki itu suka terpeleset dan suka mempelesetkan diri di kata-kata yang remang. Laki-laki itu suka salah paham. Dikiranya mengajak, dikiranya seneng, dikiranya ini sehingga dia mudah salting, mudah salah tingkah. Jadi wanita yang berbicara pada laki-laki kalau memang harus hendaknya berbicara dengan pembicaraan yang jelas, jangan yang remang-remang. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang berbau-bau kemaksiatan, jangan tegas Kolat inna abi maka ini menunjukkan wanita yang baik-baik bukan wanita penggoda. Karena di sana banyak wanita itu penggoda. Melalui lisan maupun ucapan maupun tulisan, lisan maupun tulisan mereka menggoda. Sengaja memfitnah para laki-laki, menebar pesona kepada mereka dan menebar racun di sepanjang jalan. Tapi ini bukan, ini bukan tipe wanita seperti itu. Ini adalah wanita yang afifat. Wanita yang afifah yang tidak mau memfitnah laki-laki sehingga dia pun menisbahkan adhafatid da'wata ila abiha hasman lima datil fitan. Dia menyandarkan panggilan ini kepada ayahnya demi menutup pintu-pintu fitnah. Dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran satu lagi ada masih ada banyak sekali pelajaran tapi satu lagi bahwasanya wanita yang baik sangat berat untuk memulai ngajak bicara laki-laki. Karena ini disuruh mulai. Berbeda dengan yang pertama. Pertama jawab ya. Nabi Musa yang tanya, dia yang jawab. Tapi ini enggak. Ini disuruh memulai ngajak bicara laki-laki. Sedangkan wanita yang pemalu, wanita yang baik-baik sangat berat sekali untuk disuruh memulai mengajak bicara laki-laki. Annal mar'ata saqilun 'alaiha antukal antukal limar rijal. Wa tabda'ahu bil kalam dan memulai ngajak bicara itu berat sekali. Kalau kamu menjumpai wanita itu gampang ngajak bicara laki-laki, gampang nyapa mereka, gampang memulai ngajak bicara mereka, itu berarti wanita murahan. yang memulai, memulai untuk membuka percakapan baik melalui lisan maupun tulisan ini menunjukkan derajatnya rendah dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat dan juga membuka pintu untuk memperbaiki diri bagi para wanita maka wanita yang baik akan berat sekali untuk memulai mengajak bicara laki-laki kalau jawab mungkin masih banyak wanita yang gak malu yang menjawab, tapi ngajak bicara pertama kali, ini enggak semua wanita berani. Karena di sini berbeda dengan makom yang pertama. Makom yang pertama makom jawab. Sedangkan makom yang kedua ini adalah makom doa, makom manggil. Jawab dengan manggil lain. Wanita mungkin berani menjawab, tapi wanita jarang sekali mereka berani memanggil laki-laki. Kecuali yang bukan wanita baik-baik. Maka sebagai pelajaran bagi para akhwat untuk menjaga diri dan menutup diri berjubah dan juga berjilbab dengan rasa malu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan demikian semoga madatul fitan fitnah-fitnah itu bisa tertepis. Dan di sini diberikan tambih bahwasanya kita sudah lewat 10 awal dari bulan Ramadan dan kita menginjak 10 pertengahan di bulan Ramadan maka tetaplah pada posisimu seperti semula tetaplah semangat tetap kencangkan sabuk pengaman jangan turun dulu ini belum selesai pertarungan masih panjang masih ada 20 hari lagi insya Allah jadi tetap pakai sabuk pengamanmu dalam kebaikan tapi anak-anak sudah mulai loyo Iya kok sudah mulai loyo ini baru 10 pertengahan bawah nusuk atasnya ngantuk nah, iki kalau di anak-anak balapan itu terkenal kalau balapan pertamanya pelan nanti kalau mau finish baru nusuk tuh langsung cepet. Nah ini sama enggak bawahnya semangat tengahnya ngantuk akhirnya nu nubru Nah, aja ngono ya kawan, ayo semangat, semangat lagi, dikencangkan lagi semangatnya. Kalau bisa itu spek yang nusuk terus atas bawah tengah nusuk semua, isi semua gitu loh. Kalau setelan nokennya itu bagus itu atas bawah tengah semua ngisi semua, gigi satu, gigi dua, gigi tiga semuanya ngisi. Lagi enggak ya? gigi satunya dangak-dangak, semangat-semangat di bulan Ramadan tanggal satu, dua, tiga dangak-dangak semangat. Tanggal sebelas, tanggal dua 12 loyo ya opo Ayo semangat. Semangat lagi subuh sudah mulai loyo malam juga sudah hanya beberapa orang saja yang bertarung untuk membaca Quran maka semangat Ramadan hanyalah beberapa hari singkat yang akan terlewat begitu cepat maka jangan sia-siakan Ayah memadudat kata Allah Subhanahu wa taala Ramadan itu hanya beberapa hari singkat maka sabar untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah. Tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru memasuki 10 pertengahan. Masih ada 10 akhir lagi. Barang siapa di 10 pertama menyanyiakan hendaknya diperbaiki di 10 pertengahan ini. Dan barang siapa di 10 awal dia baik hendaknya menambah bersyukur kepada Allah telah memberikan Ramadan yang baik dan di 10 pertengahan ini ditambah semangatnya. Jangan turun, jangan turun gunung dulu. Ayo semangat lagi ya ikhwan. Semangat tarawih, sholat tarawih semangat. Puasanya semangat, baca Qurannya semangat, ibadahnya semangat di bulan Ramadan. Jangan buru-buru turun dahulu. Kan saya tidak suka sekali kalau malam-malam. Kalau siang katanya lemes. Malam apalah alasannya? Kalau nggak baca Quran ya ikhwan. Setelah tarawih itu istirahat sebentar ya kan. Setengah sepuluh itu istirahat sebentar. Jam sembilan sampai setengah sepuluh istirahat sebentar. Makan-makan, minum-minum sampai jam sepuluh. Jam sepuluh gas lagi, baca Quran lagi satu jam. Sampai jam sebelas tidur enak. Lah malam juga sudah makan, sudah kenyang semuanya. Masih saja malas gimana? Oke, kawan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa